<clears throat> kita telah sampai pada masalah berikutnya itu husnudzon ya. Di antara ini adab dalam bergaul yang sesama saudara sama ikhwah yaitu husnudzon berbaik sangka ini terhadap saudaranya. Kata Al-Imam abul Mubarakat, ya. <clears throat> Abdul Barakat rahimahullah taala ومنها حمل كلام الإخوان على أحسن الوجوه ما ma ذلك di antara adab bergaul dan bersahabat yaitu membawa ucapan ikhwan atau mencoba membawa ucapan saudara kepada ahsan wujuh kepada yakni bentuk yang terbaik atau maksud yang terbaik ma wajad dzalik selama engkau yakni bisa ya ini mendapatkan apa uh, maksud yang terbaik yang di yang dituju ya ini selama ada jalan untuk kepada yang ini kebaikan maka suatu ucapan yang ini ucapan kita ya kita ya ini berhusnudon bahwa maksudnya demikian dan demikian bukan malah sebaliknya nih. Eh, mencari-cari bagaimana cara untuk menjatuhkan ini dia dengan mengarahkan ucapan tersebut misalnya untuk ya eh, misalnya mengeritik ya seseorang atau menjatuhkan seseorang Qala Sa'id bin Musayyab radhiyallahu taala anhu berkata Sa'id bin Musayyib radhiyallahu taala anhu, "Kataba ilayya ba'du ikhwani min as sahabah." Telah menulis surat kepadaku sebagian yakni ikhwani, sebagian saudara-saudaraku dari kalangan sahabat. Sa'id bin Musayyib ini adalah seorang tabi. Kata beliau, <clears throat> sebagian sahabat ini menulis surat kepadaku, <clears throat> an adaa amru akhika alal ahsan Hendaknya engkau meletakkan urusan saudaramu ini kepada yang terbaik. Ya. Nah, mengarahkan ini ucapan atau ya, perbuatan saudaramu kepada yang ini yang terbaik. Malam tu gelap, selama engkau ini, ya, tu gelap selama engkau tidak terkalahkan. Maksudnya selama engkau ini masih mendapatkan cara untuk itu. Nah, jadi termasuk ini snudon baik sang kepada saudara. Jika ada ini omongan-omongan yang bisa ini, uh, diarahkan ke kanan atau ke kiri, maka kita ini berusaha untuk mengarahkan ucapan itu kepada yang terbaik yang tidak menimbulkan konflik misalnya di antara ini sesama ikhwah Qala wa minha ma'rifatu al ikhwan ismi abaihim. Di antara ada bergaul juga yaitu mengenal nama ikhwannya, mengenal nama saudaranya dan nasab mereka. Dan, dan ini banyak kita lalikan Terkadang misalnya kita sudah ketemu sehari atau dua hari berdekatan misalnya duduk tapi kita tidak mengenal ya deh siapa dia dari mana dia nah padahal ya deh bermanfaat ya bisa jadi kita ketemu di jalan misalnya nilai waktu ya nah karena tidak kenal namanya akhirnya tidak ya apa cuek ini tidak tidak menjalin hubungan yang baik dengan dia kalau minha ma'rifatu ismil ikhwan wasmi abaihim li alla tuqassir fi huquqihim. Termasuk ini uh, adab ya dalam bergaul yaitu mengenal nama saudaranya dan mengenal yakni orang tuanya, nama orang tuanya supaya engkau tidak ya tuqassir ya kurang dalam menunaikan hak-hak mereka. Faqad qala Ibnu Umar. Karena Ibnu Umar ya ini pernah berkata, رآني النبي صلى الله عليه وسلم التفت Saya pernah dilihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menoleh. Fakola ilama taltafit. Kepada siapa engkau yang menoleh? Kultu ila akhin li ana fintidari. Maka kata Umar Ibn Khattab, saya ini menoleh atau saya menunggu seseorang ya, Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahbabta rajulan fasalhu an ismih." Nah. Jika engkau yakni mencintai seseorang, ya. Maka hendaknya engkau menanyakan namanya. Wasmu abihi wa jaddi wa ashirati wa manzilati. Ya. Dan engkau yakni menanyakan nama ayahnya, kakeknya, kemudian keluarganya dan tempat tinggalnya. Fa in marida uttahu. Sehingga kalau dia ini sakit, engkau bisa menjenguknya. Nah, ini terkadang ini terjadi. Ya, ketemu di suatu tempat misalnya tidak kenal siapa dia. Ya, ketika dia sakit karena tidak kenal, ya, dan tidak tahu yang ini tempat tinggalnya maka ya dan uh, akibatnya ini tidak menjenguk saudaranya ketika sakit. Ya. Padahal ya ini menjenguk saudara ketika sakit ya ini termasuk amalan yang disunahkan. Ya. Termasuk ini hak seorang muslim atas muslim lainnya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa idza marida fa'udhu Ya hakul muslim al muslim situn. Hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ada enam. Di antaranya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza marida fa'udhu." Kalau dia sakit, maka hendaknya engkau menjenguknya. Ya. Hendaknya engkau menjenguknya. Sebagai ulama menggolongkan bahwa menjenguk orang sakit adalah termasuk ini perlu kifayah. Wajib kifayah. Ya. Naam. Apabila salah seorang yang di muslim telah menunaikannya maka yang lainnya ini telah gugur kewajibannya. Qala rahimahullahu taala wa idza sta'ana bika antahu apabila dia minta pertolongan kepadamu maka engkau ini bisa menolongnya ya karena kenal ya ini siapa orangnya, namanya, kemudian orang tuanya dan kerabatnya, tempat tinggalnya dan seterusnya. Tapi di sini diriwatkan oleh Al Baihaqi dalam Syu'abil Iman dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu dan dilemahkan oleh Al Imam Al Iraqi dalam Takhrij Al Ihya. Qala rahimahullahu taala <coughs> wa minha Tarkul istighfar. Termasuk ya, ini adab dalam bergaul ya ini meninggalkan perbuatan meremehkan saudara. Ya. Meremehkan saudaranya. Ya. Baik secara hissi maupun secara maknawi. Ya. Baik yang dalam bentuk perkataan maupun dalam bentuk perbuatan. Qala wa minha tarkul istighfar bi ahadin minal khalq. Termasuk ini ada bergaul yaitu meninggalkan perbuatan meremehkan ya seseorang. Wa ma'rifatu kulli wahidin minhuma dan mengenal yakni setiap orang di antara mereka liyukrama ala qadri. Ya menengah me, apa me, mengenal yakni kadar setiap orang supaya ini dimuliakan sesuai dengan kadarnya. Nah. Qala Ibnu Mubarak berkata Al-Imam Ibnu Mubarak, "Man istakhaffa bil ulama'i zahabat akhiratu. Barang siapa meremehkan, merendahkan ulama, ya meremehkan ulama, merendahkan ulama, Apalagi misalnya membanding-bandingkan ini adalah ulama kibar, ini ulama sigor. Ya. Kalau ulama sigor tidak diterima ucapannya. Daab. Ya, walaupun yang diucapkan adalah kebenaran, ya. Zahabat akhiratu. Ya. Maka akan ya, hilang yang di akhiratnya. Ya. Nah. Akan hilang yang di akhiratnya. Ya. Wa man istakhaffa bil umara dhahaba dunyahu. Naam. Dan barang siapa istakhaffa bil umara Naam. Merendahkan yakni penguasa Barang siapa yang merendahkan penguasa ya. zahabat dunyahu maka dunianya akan pergi, akan hilang. Ya, kalau meremehkan ulama, maka akan hilang yang di akhiratnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjunjung tinggi ulama ya di dalam Al-Qur'an. Ya, memuji para ulama di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama." Sesungguhnya yang takut ya kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Allah memuji. Ya. Nah. Sementara ini dia merendahkan para ulama. Maka akhiratnya akan hilang. Kemudian barang siapa ini merendahkan umara, menjatuhkan penguasa di hadapan yakni kaum muslimin ya melakukan demonstrasi secara terang-terangan misalnya orasi secara terang-terangan menjatuhkan penguasanya maka akan pergi akan hilang ya ini dunianya. Ya. Nah, akan hilang dunia dunianya akan menimbulkan apa berbagai malapetaka ya di tengah-tengah kaum muslimin bahkan ini pertumpahan darah di tengah-tengah kaum muslimin karena melecehkan meremehkan ya, apa penguasanya. Wa man istakhaffa bil ikhwani dhahabat muru'atuh dan barang siapa meremehkan ikhwannya, saudaranya, zahabat muru'atuh. Maka kewibawaannya di hadapan yakni teman-temannya di hadapan saudaranya akan jatuh. Ini akibat dari perbuatan yang meremehkan saudaranya. Ya, orang lain ini tidak akan percaya lagi kepada kepada dia. Ya. Jadi barang siapa ini meremehkan ulama akan hilang ya akhiratnya. Ya. Dia akan menanggung yakni akibatnya. Ya, sebagian ulama mengatakan luhumul ulama masmumah. Ya, luhumul ulama kata lima Ibnu Asakir bahwa dagingnya para ulama itu masmumah, beracun. Maksudnya apa? Ya, orang yang menjatuhkan apa wibawa para ulama di depan umat itu dia akan menanggung akibatnya ya mengambut menang, apa mengandu apa menanggung dosanya nanti ya imma yang dia akan dijauhkan oleh dijauhi oleh kaum muslimin ya dan atau kayak ini ya akan jatuh ya nih ya dunianya ya lebih-lebih yang di akhiratnya Qala rahimahullahu taala <clears throat> wa minha at-tawadu lil ikhwan wa tarku takabbur di antaranya termasuk ya adab dalam bergaul yaitu tawadu kepada ini saudaranya merendah diri terhadap ini saudaranya wa tarku takabbur alaihim dan meninggalkan ini sifat sombong terhadap mereka قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda إن الله عز وجل أوحى إلي أن تواضع حتى لا يفخر أحد على أحد Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan ya kepadaku antawadha hendaknya engkau tawadhu Ya, hendaknya engkau saling tawadu. Jadi Allah Subhanahu wa taala ber, berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hendaknya engkau saling tawadu hatta la yafkhara ahadun ala ahad." Hingga ini tidak ada yang membanggakan diri seorang pun atas yang lainnya. Nah, dalam hadis yang lain, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ma tawadu ahadun illa rafa'ahu Allah." Tidaklah seorang yang ini bersikap tawadu, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat dia. Ya. Semakin ini seorang ini tawadu, maka Allah Subhanahu wa taala akan semakin pula yang ini meninggikan derajat dia. Ya. Dan sebaliknya semakin ini seorang menyombongkan diri, maka Allah juga akan menjatuhkan yang ini derajat dia. Nah, Wa qala al-mubarrid berkata al-mubarrid an-ni'matu allati la yuhsadu sahibuha 'alaiha at-tawadu. Wal bala'u alladhi la yurham sahibuhu al-ujub. Kenikmatan yang la yuhsad sahibuha. Yang pemiliknya tidak akan ya dicemburui ya alaiha atasnya at-tawadhu kenikmatan yang ada pada seorang yang tidak ada seorang pun yang akan cemburu kepada dia itu apabila dia memiliki sikap tawadhu, sikap yang merendah diri, tidak menyombongkan dirinya kepada saudaranya apakah dari segi ilmu atau dari segi harta dan yang lainnya. Nah. Kemudian sebaliknya wal bala'ul ladzi la yurham sahibuh al-ujub. Dan malapetaka yang la yurham sahibuh. Seseorang apabila memiliki sifat tersebut ya orang tidak akan belas kasih kepada dia, tidak kasihan kepada dia. Yaitu apa? Ketika seorang ini memiliki sikap ujub, membanggakan diri. Ya, bangga diri ini terhadap saudaranya. Ya. Orang yang tidak merasa kasihan kepada dia, malah ini orang akan lari dari dia. Nah. Qala rahimahullahu taala wa minha hibdul mawaddatil qadimah. Naam. Di antara ini adab al isra yaitu menjaga ya, persaudaraan yang qadimah. Ya. Menjaga ini persaudaraan yang qadimah, yang sudah lama. Naam. Wal ukhuwatu tsabitah dan persaudaraan yang kokoh Nah, persaudaraan yang sudah terjalin ini bertahun-tahun, ini perlu patut kita jaga. Ya, perlu kita jaga. Karena mencari ini teman atau sahabat yang ya bisa kita percaya, yang bisa kita apa namanya? ajak bekerja sama itu tidak semudah itu, tidak segampang itu untuk ya mencari ya mana yang bisa ya ini untuk diajak kerjasama. Nah, satu dua hari tidak cukup. Ya. Nah, maka mari kita ini menjaga persaudaraan di antara sama kita, apalagi kalau kita ini sudah bersahabat lama, berteman lama, ya. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yuhibbu yuhibbu hifdzal wuddil qadim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai menjaga ini al-wuddil qadim, Ya. Saling cinta yang sudah lama ini terjalin. Naam. Wadakhalat imratun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ini suatu ketika ada seorang wanita masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'adnaha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mendekati wanita tersebut. Faqila lahu fi dhalik. Maka ditanyakan kepada beliau kenapa yang ini demikian? Faqala innaha kanat ta'tina ayyama Khadijah. Nah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kemudian menjelaskan kepada sahabat lainnya, sesungguhnya wanita ini biasa mengunjungi kami pada masa hidupnya ini Khadijah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Wa inna husnal ahdi minal iman. Dan sesungguhnya husnul ahdi minal iman. Sungguhnya ini menjaga ya. Menjaga ini persaudaraan ya. Husnul ahd yang sudah terjadi, yakni lama itu termasuk bagian dari al-iman. Termasuk bagian dari keimanan. Walibadil hukama minas salaf dan sebagian yang ahli hikmah dari kalangan salaf mengatakan ashirun nas fa in ishtum hanu ilaikum wa in muttum bakau alaikum Hendaknya kalian ya Yang yakni bergaul dengan manusia dengan baik fa in ishtum hanu ilaikum kalau kalian yakni hidup ya selama kalian masih hidup maka mereka akan senantiasa rindu kepada kalian ya wa in bakau alaikum dan kalau kalian meninggal maka mereka akan menangisi kalian. Ya, karena ini sangat dekatnya karena sangat cintanya ini kepada kepada dia. Qala rahimahullahu taala wa minha itharul ikhwan bil karamati ala nafsih. Ya. Di antara ya adab dalam bergaul yaitu itharul ikhwan, lebih mengutamakan yang saudaranya ya bil karama dalam hal yang kemuliaan ya ala nafsi atas dirinya jadi lebih mengutamakan saudaranya dibanding dirinya ya dalam hal yang kemuliaan qala Buthman berkata ini ya Uthman rahimahullah taala man asyara an-nas wa lam yukrimhu wa takabbara alaihim <coughs> barang siapa ya, bergaul dengan manusia kemudian tidak memuliakan mereka. Wa takabbar bahkan sebaliknya ya, takabbur terhadap mereka, berbangga diri terhadap mereka, fadzalika likillati ra'yihi wa aklihi. Yang demikian itu diakibatkan karena killati ra'yih. Ya. Pemikiran dia yang sedikit wa akli dan akal dia yang sedikit. Fa innahu yu'adi sadiqah wa yukrim aduwah. Karena sungguhnya dia itu hakikatnya memusuhi temannya sendiri dan memuliakan musuhnya. Fa inna ikhwanahu fillah karena sungguhnya saudara dia ya karena Allah di jalan Allah asdiqahu adalah teman-teman dekatnya. Wa nafsuhu adu sementara dirinya atau jiwanya adalah musuhnya dia, musuh dalam selimut. Ya. Qala rahimahullah taala wa minha hifdzul asraril ikhwan. Nah. Di antara yakni adab dalam bergaul yaitu menjaga rahasia saudaranya. Nah, menjaga rahasia. Ya. Nah, ini termasuk yakni adab dalam bergaul yakni ya kalau suatu perkara adalah dirahasiakan oleh dia dan temannya, maka jangan kemudian ini di sebarluaskan ya nah Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda istainu ala hawaijikum bil kitman fa inna kulla dhi ni'matin mahsudun ya Hendaknya kalian ini istainu ala hawaijikum bil kitman. Hendaknya kalian ini bah, ya meminta ini bantuan atas hawaij atas kebutuhan-kebutuhan kalian bil kitman dengan cara ini menyembunyikan rahasia. Fa inna ini, nikmatin karena sungguh ini setiap kenikmatan itu maksudun. Pasti ada yang dengki ini terhadap kenikmatan yang dimiliki oleh seorang. Ya. Wa qala ba'dul hukama dan berkata ini sebagian ahli hikmah kulubul ahrar, kubulul, kuburul asrar. Bahwa hati orang-orang yang ahrar, orang-orang yang merdeka atau orang-orang yang baik, adalah kuburul asrar itu menguburkan rahasia-rahasia itu menyembunyikan rahasia-rahasia yang ada pada saudaranya. Tidak kemudian ini menyebarluaskan sementara saudaranya ini tidak meridhoi ini perbuatan tersebut. Qala wa minha al-masyuratu ma'al ikhwan. Termasuk ini adab dalam bergaul adalah al-masyura 'ala ikhwan. Ya, bermusyawarah dengan saudara-saudaranya. Ya. Naam. Jadi termasuk ini adab dalam bergaul ini bermusyawarah. Ya, dalam menyelesaikan ini permasalahan ini kalau dibutuhkan ada apanya? diskusi di antara kita maka kita selesaikan dengan cara ini musyawarah. Ya. Jangan kemudian yang ini memutuskan sendiri sementara urusan tersebut adalah ya urusan ini berkaitan dengan orang banyak. Ya. Wa qabuliha minhum dan menerima ini usulan dari mereka. Nah, menerima ini usulan dari mereka. Nah, kalau Allah Ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman, shawirhum fil amr." Dari kalian ini Rasulullah yakni Allah memerintahkan kepada Rasulnya untuk syawirhum. Ya, bermusyawarah dengan mereka dalam suatu urusan. Nah, Allah yang memerintahkan Rasulnya untuk berdiskusi dengan ya para sahabat dalam memutuskan yakni suatu dalam menyelesaikan sesuatu. Ya. Qala Ibn Abbas berkata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu lamma nazalat al ayah Ketika turun ayat ini, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha wa rasuluhu ghaniyani anha. Ya. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya ghaniyani. Merasa cukup, ini tidak butuh kepada ini namanya musyawarah. Ya. Naam. Walakin akan tapi ja'alaha Allahu rahmatan li ummati. Sesungguhnya Allah tidak butuh kepada ya deh. Apa? Uh, atau pendapat dari makhluknya. Ya, demikian pula Rasulullah tidak butuh ini pendapat kepada para sahabatnya. Apalagi kalau sudah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tetap Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya untuk bermusyawarah, berdiskusi dengan sahabat-sahabatnya. Walakin ja'alahu Allah rahmatan li ummatihi akan tapi Allah menjadikan adanya musyawarah di tengah-tengah yakni kaum muslimin sebagai rahmat bagi umatnya. Faman syawara minhum lam ya'dim rushdan wa man tarakal masyurata minhum lam ya'dim ghayyan. Ya. Maka barang siapa yang ini syawara minhum, bermusyawarah di antara mereka, lam ya'dim rushdan. Ya. Maka untuk mendapatkan jalan yang lurus itu tidak sulit. Ya, jalan yang terbaik tidak sulit. Ya. Wa man tarakal masyurah dan adapun orang yang meninggalkan masyurah, ya, tidak mau ini bermusyawarah dengan mereka, lam ya'dim goyan, maka tidak akan apa? Uh, apa namanya? Tidak tidak ada jaminan dia nih sesat. Nah, tidak ada jaminan bagi dia untuk sesat apa tidak sesat. Ya. Baik. Qala rahimahullahu taala ya. Kemudian wa minha an tusahibul ihwan 'ala al-wafa'i din Ya. Di antaranya termasuk yang di al ya, adab apa? Bergaul yaitu antusahibul ikhwan 'ala al-wafa'. Engkau jadi bersahabat dengan saudara-saudaramu ala lafa ya untuk menepati ini ya janji wadin dan juga ini wadin dan menepati ini utang ya dunar rukbat war rahbat wat tama ya dengan tanpa ini tujuan atau ya tendensi ingin mencapai ini arukbah keinginan-keinginan duniawi warrohbah dan ketamakan duniawi Qal al-Hariri berkata al-Hariri rahimahullah ta'ala. Ta'amal al-qarnul awal. Fima bainahum bid-dini zamanan tawilan. Hatta raqqad din. Nah. Generasi awal ini mereka telah bermuamalah. Ya, bergaul di antara mereka dalam menepati ya janji ya hatta wafa ya Zamanan tawilan dalam waktu yang panjang. Hatta raqad Sampai ini agama atau keyakinan yang mereka bawa ya menjadi anirak ya menjadi lembut thumma ta'amal qarnu tsani bil wafa'i hatta wafa ya kemudian juga ini generasi yang kedua juga bermuamalah di antara mereka dalam hal yang menepati janji thumma ta'amal qarnu tsalits bil muruati hatta dhahabal muruah. Lalu kemudian generasi yang ketiga juga bermuamalah ya dengan muruah sampai ini hilang muruah. Ya. Ya, ini karena mereka ini menjauhi muruah, menjaga wibawa sehingga ini muruah tersebut hilang. Tsumma ta'amal qanur rabi bil haya hatta dhahabal haya. Kemudian yang ini generasi berikutnya yang keempat, mereka ini bermuamalah dengan yakni menjaga al haya menjaga ini rasa malu hatta dhahabal haya sampai ini tibasanya ini rasa malu itu sudah hilang thumma saran nas yata'amaluna birrukbati warahbah kemudian selanjutnya ini manusia bergaul di antara mereka hingga yang jadi ukuran atau tujuan utama adalah ar-rukbat warahbah ya ya ini tujuan tertujuan tertentu tujuan-tujuan duniawi bukan lagi didasari dengan yakni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala Qala rahimahullahu taala ya. wa minha ihtimalul adha wa qillatul ghadab di antara ini ada dalam bergaul ini ihtimalul adha ya berusaha untuk ini menanggung ya ini gangguan-gangguan dan gangguan-gangguan dari saudaranya wa qillatul ghadab dan mengurangi ini rasa amarah wasyafaqah dan asyafaqah ini kasih sayang terhadap mereka wal bastu dan memberikan apa yang ada pada dia sesuai dengan kemampuannya war dan juga ini ya memiliki kasih sayang terhadap mereka liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam dirrajul sebagaimana sabda nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang itqala lahu ketika Sahabat tersebut berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ibni wa aujiz." Ya, wahai Rasulullah hendaknya engkau memberi nasihat kepadaku dan persingkatlah nasihatmu. Qala la taqdab. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan engkau marah. Nah, karena sikap pemarah ini tidak mendatangkan ini banyak kebaikan, tapi ini kejelekan yang ada. وقوله ومن موجبات المغفرة بالكلام وقوله من لا يرحم لا يرحم Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk yang mujibatil maghfirah termasuk yang perkara-perkara yang mendatangkan ampunan tibil kalam yaitu ucapan yang bagus, ucapan yang lembut kepada saudaranya wa qaul dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man la yarham la yurham Siapa yang tidak punya rasa kasih sayang terhadap saudaranya, maka tidak akan mungkin juga dikasihi, akan tidak mungkin juga akan disayangi oleh saudaranya. Nah. Wa minha al-isyratu ma'ah ahli al-aswaq wa tujar. Di antara, di antara juga ini ada bergaul ya, yang sering kita alami yaitu bergaul dengan ahli aswaq, penghuni pasar, para penjual, watujar dan para pedagang. Ya. Illa takhlifu wa'dahum. Ya. Alla tukhlifa wa'dahum. Jangan kau meng, apa ingkar janji terhadap mereka. Ya. Wa tu'dhiruhum fi khulfil wa'd It la yumkinul khuruj min hakika illa fil waqti alladhi yassarahu Allah. Ya. Dan engkau memberikan udur kepada mereka fi khulfil wa'd. Ya. Jadi kita mencontohkan kepada mereka untuk tidak ingkar janji kepada mereka. Ya. Dan engkau memberi udur kepada mereka jika mereka ingkar janji. Ya. Nah, artinya ini apa memberikan utur kepada mereka kalau seandainya ini janji mereka di, diingkari. Ya. Id la yumkinul khuruj min hakika illa fil waqti alladhi yassarahu Allah. Sebab tidak mungkin dia al khuruj dia lepas dari hakmu illa fil waqti alladhi yassarahu Allah. Kecuali ya pada waktu yang Allah mudahkan bagi dia. Nah. Wa ta'lam anna julusaka 'alal hanut ghayatu talabid dunya. Dan hendaknya engkau mengetahui bahwa dudukmu engkau ya di ya hanut yakni tempat-tempat jualan ghayatu talabid dunya itu tujuan utamanya adalah mencari dunia. Wa tu'adziruhum fi dzalik li ajli qada'i dainin dan engkau memberi udur kepada mereka ya supaya mereka ini ya li ajli qada'i dainin mereka ini mampu untuk membayar utang mereka au nafaqati ala iyalihim au abawaini memberi udur kepada mereka sampai ini mereka mampu membayar utang mereka atau karena ini memberi nafkah kepada keluarganya atau kedua orang tuanya Fal julusu fil hanuti fi haqqika nafsun Wa fi haqqihim uzrun. Ya. Dan duduk yakni fil hanut fi haqqika nafsun. Duduk di ya, di tempat-tempat yang dijualan pada dirimu adalah suatu kekurangan. Wa fi haqqihim udrun, sementara ini pada hak mereka adalah suatu udzur. Fa in jahadun yashtari minka syai'an fallahu sa'igun ilaika li maka jika Allah, jika ada seseorang yang datang kepadamu kemudian membeli darimu sesuatu, maka sungguhnya Allah lah yang mengantar ya, orang tersebut, mengarahkan orang tersebut kepadamu sebagai rezeki bagimu. Fala tasyub bai'ika bi khalafin. Maka jangan sampai engkau mencampuri ya, jual belimu dengan sumpah palsu wala kadibun dan Jangan pula mencampurnya dengan dusta. Wala khonan. Dan tidak pula ini mencampurnya dengan khianat. Li'alla tuhrim hadil umur al-muharramah. Ma razakallahu halalan mikdaran. Supaya engkau tidak ya mengharamkan ya mengharamkan apa yang Allah rezekikan kepadamu dengan perkara-perkara yang diharamkan yaitu dengan sumpah palsu ya dengan dusta sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak mendatangkan rezeki tersebut kepadamu. Ya. Wala khanan li'alla tuhrim hadhihi al-muharramat ma razaqahu Allah laka halalan miqdaran. Ya, agar supaya Allah Subhanahu wa taala ya, la tuharim jangan sampai engkau mengharamkan ya dirimu dengan rezeki yang halal cuma karena melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khianat, ya sumpah palsu, dusta dan semacamnya. Wa minha husnul jiwar. Ya. Di antaranya pula termasuk adab dalam bergaul husnul jiwar. Yaitu ya, berbuat baik terhadap tetangga wa ayyamanaka jaruka fi asbabih dan tetanggamu yang ini merasa aman dari sebab-sebab ya yang mendatangkan yang ini malapetaka bagi tetanggamu fi nafsihi wa dinih ya baik yang ini terhadap dirinya maupun agamanya wa ahlihi keluarganya wa malihi wa waladihi hartanya maupun yang ini anaknya. Jangan sampai ini kita menjadi sebab ya terjadinya ini malapetaka bagi seorang, bagi tetangga, keluarganya, kerabatnya, kemudian anaknya. Liqouli alaihi salatu wassalam sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta ya'mana jaruhu bawa'iqah." Naam. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian. Ya, maksudnya tidak sempurna ini keimanan salah seorang di antara kalian hatta ya'mana jaruhu bawa'iqah. Sampai tetangganya merasa aman dari gangguannya. Nah, tindakan sempurna ini keimanan seorang kalau tetangganya ini merasa terganggu setiap harinya. Ya. Nah, setiap harinya terganggu dengan suara-suara keras, ya, suara-suara gaduh, ya, apalagi kalau sekarang ini musik, ya, nonstop, ya. Nah, waktu tidur ya nih, waktu musik. Nah, ya, ya, tidak mengenal ya ini waktu, ya. Setiap saat ya terganggu dengan suara-suara atau ini misalnya apa? pukulan-pukulan ya berantem antara anak misalnya, sementara tetangga dalam keadaan tidur istirahat, itu juga perlu kita perhatikan, ya. Baik. La yu'minu ahadukum hatta ya'mana jaruh bawa'iqah tidak akan beriman salah seorang antara kalian sampai ini tetangganya merasa aman dari gangguannya. Ya. Wa qalu alaihi salatu wassalam dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa bimu'minin man yashba wa jaruhu ila jambihi tawin." Nah. Rasulullah mengatakan, "Tidaklah beriman laisa bimu'min, bukanlah ini seorang mukmin ya, man yashba ya, dia kenyang, keluarganya kenyang, wajaruhu ila jambi tawi. Sementara ini tetangganya dalam keadaan lapar, dalam keadaan ini kelaparan. Nah, artinya deh, ya seorang tetangga ini ya perlu ya ini melihat membantu tetangganya, melihat kondisi ya ini keluarganya. Jangan sampai kita bersenang-senang sementara tetangga kita ini ya mengalami kesulitan. Baik. Qala rahimahullahu taala wa minha ay yusharika ikhwanahu fil makruhi wal mahbub la yatawalawan alaihim fil halaini jami'an. Nah. Termasuk ini, ada dalam hal bergaul yakni ayusyarik ikhwanah ya bersama-sama dengan saudaranya fil makruh wal mahbub baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan ini, senang. Nah. Ya senang sama-sama, ini susah sama-sama. La yatluna alaihim fil halaini. Jami'an. Ya. Jangan kemudian ini meninggalkan mereka, meninggalkan saudaranya. Ya. Dalam kedua dalam dua keadaan ya, ini seluruhnya. Ya, ketika senang ditinggal, ketika susah ditinggal atau sebaliknya ketika senang ditinggal, ketika eh, ketika ini susah ditinggal kemudian ketika sana ini ya bergaul atau bersahabat dengannya ya Qala rahimahullah taala wa minha ya alla yamunna ala may yuhsinu ilaih ya tidak mengungkit-ungkit ya jasa baik terhadap yang ini orang lain terhadap saudaranya. Ya. Alamayuh sinilai. Tidak mengungkit perbuatan baik ini terhadap saudaranya. Wa yashkuru ma yasilu ilaihi minhum dan dia mensyukuri ya apa yang datang dari mereka. Ya. Nah, jadi kalau memberi ya nih, tidak kemudian mengungkit jasanya, ya, dan mensyukuri ya ini pemberiannya atau ini bantuan saudaranya. Qala Urwah berkata Urwah bin Az-Zubair rahimahullah taala seorang tabi kata rajulun ila Abdullah bin Ja'far rakatan seseorang ini menulis surat kepada Abdullah bin Ja'far dalam yakni raka dalam kulit ya nulis di kulit wajalah fi tani wisadati allati yattaki alaiha lalu kemudian dia meletakkan di bawah bantalnya ya yang dia gunakan untuk yakni bersandar. Faqalla Abu eh, Abdullah Al-Wisadah. Fabasara biruk'ah. Kemudian Abdullah yakni balik yakni wisada tersebut yakni bantal tersebut, fabasara biruk'ah lalu kemudian dia melihat ada surat di bawah bantal tersebut. Faqara'aha wa raddaha ila mawdiha. Lalu kemudian dia membacanya dan mengembalikan ke tempatnya semula. Wajah ala makanaha kaisan. Ya, Kemudian ya Abdullah bin Ja'far mengganti surat tersebut ya dengan kaisan fi khamsatu mi'ah dinar. Ya. Mengganti ini surat tersebut ya mengganti posisinya diganti dengan ya satu kantung yakni uang yang berisi khamsu mi'ah dinar, 500 dinar. Faja'a rajul Lalu kemudian orang tadi yang menulis surat datang pada khala alaihi lalu kemudian masuk menemui dia faqala lahu maka dia bertanya kepada Abdullah bin Ja'far qallabtan dan ya apakah engkau ya faqala lahu Abdullah bin Ja'far berkata kepada orang tadi apakah engkau telah membalik ya bantal tersebut atau kain tadi Fakut ma tahtaha ya Lalu ambillah yakni apa yang ada di bawahnya, yaitu berupa uang. Fa akhadha rajul al Ya. Maka orang tadi ini keluar dari rumahnya Abdullah bin Ja'far lalu kemudian pergi membawa yakni uang tersebut wa huwa Dalam keadaan yakni dia mengucapkan ucapan ya, rasa terima kasih zada ma'rufaka indi idman annahu indaka maisurun hakirun tanasahu ka'anna ka'an lam ta'tihi wa huwa inda nasi masyhurun kabirun semoga Allah yang ini menambah perbuatan ma'ruf maupun perbuatan baikmu di sisiku ini ilhaman. sebagai ini suatu kebesaran annahu indaka maisurun hakirun bahwasanya hal tersebut yang di sisimu adalah suatu kemudahan dan hakir ringan ya tansahu tatanasahu dan yang kau melupakannya ka'allam ta'tihi seakan-akan ini tidak pernah datang kepadamu wa huwa indana si masyhurun kabirun walaupun di sisi manusia itu adalah suatu perkara yang masyhur dan perkara yang besar engkau yang menghadiahkan seseorang apa ya uang sebanyak ini 500 dinar ya adalah uang yang banyak ya enam. tidak kemudian ini mengungkit-ungkit apa pemberiannya kepada kepada saudaranya. <clears throat> nah, eh, apa yang eh, masalah-masalah setelahnya ini adalah masalah-masalah yang berulang dari penulis sehingga untuk menyebutkan semuanya ini eh, butuh waktu yang panjang. Ya. Baik. <clears throat> Qala rahimahullah taala ya tadi ini adab dalam hal yang ini bergaul ya. Selanjutnya ini adabus sohbah. Adab dalam bersahabat. Ya. Qala Sulami wasuhbatu ala aujuh. Ya. Berkata ini As-Sulami rahimahullah taala As-suhbah bersahabat itu ada beberapa bentuk. Likulli adabin wa mawajib wa lawazim. <clears throat> Dan setiap yakni namanya sohbah, persahabatan itu ada adab-adab tertentu dan ada kewajiban-kewajiban tertentu. Yang pertama adalah sohbatullah. Ya. Nah, sohbatullah. Ya. Nah, kalau bahasa letter lagi ini bersahabat. Ya, dengan Allah. Ya, maksudnya ini fama Allah subhanah ya Nah, sikap dalam terhadap Allah Subhanahu wa taala bittibai awamirhi. Ya. Yaitu dengan mengikuti perintah-perintahnya. Ya, ini termasuk sohbatullah. Yaitu dengan cara mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa tarku nawahihi dan meninggalkan larangan-larangannya. Wa dawabu dzikrihi dan terus-menerus yakni mengingat Allah Subhanahu wa taala wadarsu kitabih dan mempelajari kitabnya warwaraqabati asraril abdih dan menjaga rahasia-rahasia hamba in iyakhtalija fiha ma la yardahu maulahu jika dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh maulanya yaitu Allah Subhanahu wa taala senantiasa ini muraqabah ya merasa ini apa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala jika dia seandainya melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. bi biqada'ih dan ridha terhadap qada Allah Subhanahu wa takdir Allah. Wasabru ala bala'i dan bersabar atas musibah ya bala yang diberikan oleh Allah kepada dia. Warahmatu wasyafaqatu ala khalqi dan termasuk ini sohbatullah ya yaitu memiliki rahmat rasa kasih sayang dan syafaqah. Ya, syafaqah ini mengasihi makhluknya, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sohbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudnya adalah wa ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bittiba'i sunnati. Ya, yaitu dengan cara mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tarki mukhalafatihi fi madaqqa wa jalla. Ya, dan meninggalkan menjauhi perbuatan mukhalafah, menyelisih sunnah beliau baik dalam perkara kecil maupun dalam perkara yang besar. Nah, ini sohbatul Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sohbatus sahaba wa baiti adapun bersahabat dengan sahabat dengan para sahabat dan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ahli wa ba ashabi wa ahli baiti ya bersahabat dengan mereka dan ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara bitarahhumi alaihim mendoakan rahmat ya bagi mereka wa taqdimi man qaddama dan mendahulukan orang yang terdahulu di antara mereka wa husnil qawli bihim nah dan memper bagus yakni ucapan terhadap mereka bukan kemudian melaknat mereka ya mengatakan mereka itu yakni dusta atau fasik waliyadu billah sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Rafidah, orang-orang Syiah Rafidah. Wa qabuli aqwalihim fil ahkami was sunan dan menerima ucapan-ucapan mereka, pendapat-pendapat mereka ya, baik dalam hal hukum-hukum maupun sunnah-sunnah liqaulihi as-salat alaihi salatu wassalam <clears throat> sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ashabikan nujum bi ayyihim tadaitum ihtadaitum. Sahabatku itu ibaratnya seperti ane bintang di langit. Maka siapa di antara mereka yang kalian ikuti maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Qala rahimahullahu taala wa ma illahi bil khidmah. Dan bersahabat dengan wali-wali Allah adalah bil khidmah wal ihtiram lahum. Ya, membantu mereka dan memuliakan mereka wa tasdiqihim fima yukhbiruna an anfusihim wa masyayikhim dan membenarkan apa yang mereka kabarkan tentang diri diri mereka dan masyayikh mereka syekh-syekh mereka <clears throat> faqad rawa Nabi sallallahu alaihi wasallam <clears throat> karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda inna Allah taala yaqul sesungguhnya Allah subhanahu wa taala ini berfirman man ahana li waliyan faqad barazani bil muharabah. Ya, barang siapa ini menghinakan wali, ya, seorang waliku maka faqad barazani bil muharabah, maka dia telah mengumumkan yakni permusuhan terhadapku. Naam. Qala wa sultan. Adapun yang bersahabat dengan penguasa bi ta'ati fi ghairi maksiatillah. Ya, yaitu dengan taat kepada mereka ya dalam hal yakni ya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala bukan dalam perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Id mukhalafatuhu sunnah ya. <clears throat> Naam. Bittaati fi ghairi maksiatillah id mukhalafatuhu sunnah. Karena menyelisih mereka dalam hal yakni maksiat adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni apa? La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hari ini bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yadu alaihi fiya. Ya, fala yadu alaihi fihima. Maka jangan dia mendoakan kebinasaan atas ya, atas dia. Bal yad'u lahu ghaiban. Ya, tetapi dia hendaknya mendoakan penguasanya ini ghaiban. Ya, ketika dia dalam keadaan yang ini gaib, tidak ada di tempat kemudian yakni mendoakan penguasanya ya agar mendapatkan hidayah dan kebaikan liyuslihahu Allah taala wa yuslihu ala yadayhi semoga Allah yakni memperbaiki dia ya dan kemudian Allah yakni memperbaiki ya memperbaiki ini masyarakatnya rakyatnya ini ala yadayhi melalui tangan penguasa tersebut wa yunsihu fi jami' umuri dinih dan menasihati yakni penguasanya dalam segala urusan agamanya wa yusalli wa yujahidu mah dan salat bersama yakni penguasanya, pemimpinnya dan berjihad bersama yakni pemimpinnya. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dinun nasihat bahwasanya agama ini adalah nasihat. Ya, maka para sahabat yang bertanya "Kun liman? Qala lillahi wa likitabi wa lirasuli wa immatil muslimin. Yaitu nasihat kepada Allah dengan ya me, apa mentaati Allah Subhanahu wa taala perintah-perintahnya dan menjelarangannya kemudian wali rasuli dan nasihat kepada rasulnya itu dengan cara mengikuti yani perintah-perintah Rasulullah dan menjelarang larangan beliau dan mengikuti yani sunnah beliau, wali wali al wali aimmatil muslimin dan nasihat kepada yani aimmatil muslimin. Ya, menasihati mereka dengan ya dengan sembunyi-sembunyi tidak secara terang-terangan ya menasihati mereka dengan yang empat mata. nah wali aimmatil muslimin ya nasihat yang ini para imah kaum muslimin para pemimpin kaum muslimin wa amatin dan nasihat yang ini kepada kaum muslimin ini mengarahkan mereka kepada jalan kebaikan qala suhbatu al ahl wal walad bersahabat ini dengan al ahl wal walad ya keluarga dan anak-anak bil mudarah dengan apa mudarah ya bergurau dengan mereka nah di dalam keluarga kita ini perlu namanya juga ada bergurau santai. Ya, tidak kemudian ya ini apa uh, sibuk terus ya di luar tidak pernah ini meluangkan waktunya untuk keluarganya ya. Kemudian tidak tegang terus, ya ada rileks juga di antara ya keluarga, istri dan anak-anak. enam Wasiatul khul wasiatul khuluq. Ya, wan dan lapang ya nih, lapang dada, ya. Wa tamamu syafaqah. Ya. Nah, tidak kemudian ya, sedikit sedikit-sedikit ada permasalahan marah, ya. Nah, jadi harus ada lapang dada di tengah-tengah keluarga. Nah. Wa tamamu syafaqah. Dan yakni kasih sayang sempurna kepada mereka. Wa ta'limil adab was sunnah dan mengajari mereka ini adab-adab yang mulia dan mengajari mereka ini sunnah. waham hamluhum ala ta'ah dan mengarahkan mereka ini kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Likoli ta'ala sebagaimana ini firman Allah taala ya Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai sekalian ini orang-orang yang beriman, hendaknya kalian ini menjaga diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka. Al-ayah. Wasafu an atharatihim. Termasuk ini juga adab ya terhadap yang yakni keluarga yaitu wasafu an atharatihim. Memaafkan kesalahan-kesalahan mereka. Ya. Wal ghaddu an masawihim dan ghaddu ya. Ghaddu an masawihim, kejelekan-kejelekan mereka ini oh, ghaddu. Ya, menutup mata dari kejelekan-kejelekan mereka selama kejelekan itu tidak sampai nih sampai ini melanggar syariat ya fi ismin selama ini itu bukan dosa atau maksiatin atau ini selama bukan maksiat ya liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda nabi sallallahu alaihi wasallam al mar'atu kadila sesungguhnya wanita itu ya adila yaitu tulang yang bengkok ya seperti ini tulang yang bengkok nah Wanita itu seperti yang tulang yang bengkok. In afam tahu tuksiruha. Kalau engkau berusaha untuk meluruskannya, ya, berusaha untuk meluruskan tulang yang bengkok, engkau akan mematahkannya. Nah, nah, engkau akan mematahkannya. Ya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wakasruha tolakuha. Ya, ya, nah, dan mematahkannya itu artinya mentalaknya. Ya, mentalaknya. Jadi dalam menasihati wanita ini harus dengan hikmah, pedu ini kesabaran. Ya, jangan kemudian satu kesalahan kemudian ini menghapuskan ini seluruh kebaikan-kebaikannya. Demikian pula sebaliknya suami, ya satu kali melakukan kesalahan ini seluruh kebaikan-kebaikan suami jadi dilupakan. Nah. Baik. Ini berapa ya ini? Eh, adab-adab uh, yang berkenan dengan uh, eh, perbergaul yakni sesama ikhwah dan juga ini bersahabat. Mudah-mudahan yakni ada manfaatnya. Ya, lebih dan kurang yakni kami mohon maaf. Kalau ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kekurangan-kekurangan itu datang dari diri saya. Ada Allah wa iyyakum ajmain. <clears throat> Baik, ada yang bertanya, Afan Ustaz, sudah benarkah sikap kita? Jika ya, kita kurangi kedekatan atau tidak menjadikan orang sebaik teman dekat kita karena selama kita bersamanya dan bergaul dengannya, <clears throat> banyak kita ini melihat pelanggaran-pelanggaran syar'i yang ia lakukan. Ia adalah seorang penuntut ilmu juga dan kita sudah sering menegurnya namun hal itu tidak diindahkan oleh dia. <clears throat> nah, kalau yang ini bersahabat dia dalam rangka menasihatinya maka dianjurkan ya untuk mendekati dia. Ya mudah-mudahan ya ini dengan <clears throat> bergaul dengannya atau berteman dengannya ini bisa uh, mendapatkan nasihat dari kita. Ya, tapi kalau kita sudah berusaha, ya, tidak sudah berusaha ya nih, ya berkali-kali, berhari-hari, bahkan berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun kemudian tetap ya ini tidak apa namanya e, mendapatkan nasihat dari kita, maka tidak ada cara lain kecuali ya ini menjauhi dia. Ya bisa jadi ya ini dengan menjauhi dia ini dia akan sadar, mudah-mudahan ya ini sadar dengan kita ya, ini menjauh dari dia ya kemungkinan ini dia merasa bahwa dirinya ini bersalah. Ya. Jadi ada dua kemungkinan. Ini kita menjauhnya atau kita apa mendekatinya. Kalau ya ini ada harapan kita dengan mendekatinya, maka kita lakukan. Ya. Kalau tidak ini ya itu dengan cara ini meninggalkan dia. Ya. Selama dia ini belum bertobat dari kesalahan-kesalahan tersebut. Jadi dilihat ya ini masalahnya mana yang lebih dominan kita lakukan. Boleh kita menjadi orang-orang yang bersama Ustadz Makassar yang lagi ditahdir. Mengingat ketika kita memberitahu pada mereka untuk kembali pada al-haq, mereka juga berdalil bahwa seorang tidak usah sibuk dengan fitnah, belajar saja, biarlah masalah tersebut para asatid yang mengurus. Ya, masalah jadi belum selesai-selesai sampai sekarang masalahnya. Ya diurus-urus tapi tidak selesai-selesai. Ya. Nah, karena ya ada pihak-pihak tertentu ada yang tidak mau ya ini rujuk. <laughs> ya. Nah, Nah, ada orang yang rujuk di hadapan masyarakat, tapi sebaliknya ini di belakang, main, main belakang, ya. Bagaimana hukumnya menjual di dalam bangunan masjid, lantai dasar masjid, sedangkan tempat untuk sholat di lantai atas, seperti masjid Ridho Allah di jalan Batu Adipura. Jadi yang dimaksud masjid itu ya ini adalah ruangan yang dijadikan sebagai tempat sholat sehari-harinya. Ya. ya. misalnya ini. Sehari-harinya ini kita sholat di dalam ruangan ini. Ya. 6. Nah, Adapun yang di pemakaian eh, bagian luar itu hanya pada waktu tertentu misalnya tidak muat eh, di dalam maka keluar ya. Jadi yang dimaksud bagian masjid itu bagian yang dilakukan ya apa dijadikan sebagai tempat ya ini sehari-hari ya setiap hari. Ya adapun yang di bagian luarnya teras masjid itu tidak termasuk bagian dari masjid ya. Demikian pula kalau misalnya uh, bangunannya lantai dua di bawahnya misalnya biasa dijadikan tempat misalnya pernikahan seperti al-markas ya. Nah, itu bukan masjid ya. Maka ya tidak apa-apa ini melakukan jual beli di eh, apa? di apa di tempat tersebut. Ya. <coughs> Karena hadisnya ini tegas mengatakan idza dakhal masjid apabila salah seorang di antara kalian yakni masuk masjid Artinya masuk ke dalam ruangan masjid. Ya. Tidak kemudian yang Rasulullah mengatakan apabila masuk yakni di teras masjid. Ya, maka kalian yakni salat tahiyat. Ya. Naam. Apa apakah malu merupakan ibadah yang khusus hanya kepada Allah seperti halnya cinta, harap dan takut? ya. Nah, al-haya ini syu'batu minal iman. Ya. Malu di sini yaitu malu karena Allah ya. Malu karena Allah. Ya. Jadi termasuk ini ibadah apa? E, apa namanya? Ibadah hati ya. Ibadah hati. Ya. Karena seorang yang ini mengatakan apakah dia malu kepada Allah atau tidak, ini cuma diri dia sendiri yang tahu ya malu misalnya berbuat kejelekan ya dalam keadaan dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala ini melihatnya ya enam jadi termasuk ini ibadah hati ya seperti halnya ini cinta berharap dan takut mana yang paling afdol <coughs> pakaian uh, pada ummahat akhwat yang terinjak ke tanah atau terseret atau ini batas mata kaki saja. Ya, tentunya ini yang paling afdal adalah uh, pakaiannya ini uh, sampai ini apa? Uh, menutupi ini mata kakinya. Ya. Ketika ini apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, apakah ini satu jengkal atau dua jengkal? Maka Rasulullah mengatakan ya ini shibrin atau shibra ini wala tazid satu jengkal lebih dari mata satu jengkal ya ini dari mata kaki atau dua jengkal dan jangan lebih dari itu. Maksudnya kalau lebih dari itu apa? Berlebihan. Ya, termasuk israf. Ya, seperti yang kain, kain pengantin yang panjang itu sampai bermeter-meter ke belakang itu kan berlebihan itu, ya. Nah, jadi perempuan yang tidak boleh lebih dari itu, satu jengkal, ya. Nah, satu jam tidak tidak boleh lebih dari satu jengkal. enam. Shiver ya. Ya, tidak boleh lebih dari satu jengkal dari mata kakinya, ya. enam. <coughs> Jadi batasannya itu menutupi mata kaki atau lebih dari itu, ya. enam. Lebih dari itu yaitu satu jengkal, tidak boleh lebih dari itu. Ya, Nah, kalau sampai mata kaki maka dia harus ya, ini pakai kos kaki kalau keluar rumah, ya. Ada pertanyaan lain? Apa yang harus kita lakukan jika mitra kerja kita atau tempat saat ini kita sudah tidak sejalan lagi karena fitnah yang terjadi saat ini? Apa kita harus meninggalkannya? Ya. Nah, <clears throat> kalau misalnya ini ada jalan yang terbaik, ya, hanya lebih bagus dari itu apa yang sementara yang dijalani sekarang, ya bekerja sama dengan misalnya di orang yang e, eh, ditahzir misalnya, ya. Kemudian ada yang di e, lapangan kerja yang terbaik, ya, maka tentu yang ini lebih afdol bagi dia meninggalkan kerjasama dengan orang tersebut, ya. Nah, karena dikhawatirkan kalau tetap saja ini bekerja sama bertemu setiap harinya misalnya dikhawatirkan uh, eh, syubat-syubat yang ada pada dia ini bisa berpindah kepada diri kita. Nah, tidak ada yang bisa yang menjamin dirinya, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka syai'an lillahi awadahu khairan minha." Barang siapa yang meninggalkan suatu karena Allah, maka Allah akan menggantinya yang lebih menggantikan ini yang lebih baik. Bagaimana jika kita <coughs> berteman dengan orang yang selalu menyakiti kita? Tapi kita selalu ini berlapang dada untuk memaafkannya. Ah, apa yang dilakukan kepada kita tidak sama dengan apa yang dilakukan ini di, belakang kita. Nah. Ya, seperti apa yang dikatakan oleh para ulama tadi bahwa as itu memaafkan perlapan adalah sikap yang diarujulah, ya. Ya ada pada seorang, ya. Uh, apa ya? Uh, sikap rujul ini sikap jantan atau sikap laki-laki ini ada pada seorang ya dia ber, dia jadi berani jadi memaafkan saudaranya ya tetapi jadi terkadang namanya kesabaran juga ini ada batasnya ya kalau ya ini setiap hari di apa namanya diperlakukan seperti itu ya biasanya bagus di depan tapi di belakang ya ini malah menikah atau yang menjelek-jelekkan Ya, tentunya juga ini batas kesebaran seorang ini ada apa ada batas tertentu, ya. enam <clears throat> maka kalau dia sudah tidak tahan lagi maka ya ini dia e, meninggalkan untuk bergaul dengan orang tersebut ya nah menjauhi orang tersebut ya supaya ini dia merasa apa bahwa apa yang dilakukan adalah suatu kejelekan. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana seharusnya bersikap terhadap seseorang yang tadinya dia adalah seorang yang saleh dan karena bergaul dengannya kita mendapatkan hidayah dari Allah. Tapi kemudian karena orang itu juga kita hampir terjerumus dalam dosa lagi. Bahkan sekarang dia telah larut dengan keadaan yang terus bermaksiat. Lalu saat ingin menasihatinya dia justru mengungkit-ungkit tentang saat dia mengajak kita ke jalan yang benar. Dan dia minta agar kita tidak usah menasihatinya. Karena dia berkata bahwa dia lebih dahulu kenal dakwah. Tidak, ya namanya melihat kemungkaran, ya itu tidak kenal orang dulu atau orang sekarang, ya lebih dahulu taklim atau sudahlah eh, apa baru taklim tidak, ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man roaming kemungkaran mungkaron, Ya, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia merubah dengan tangannya. Fa illam yastati' Kalau dia tidak mampu merubah dengan tanya maka pabilisan. Hendaknya dia ini mengubah dengan mengubah kemukaran ter, kemukaran tersebut dengan lisannya. Ya, dengan mencegah ini yani dengan lisannya, ya. Kalau tidak mampu dengan hatinya wadzalika adhaful iman. Nah. Nah, jadi namanya ini kemukaran, mengingkari kemukaran itu tidak kenal ya ini siapa yang lebih dahulu dan siapa yang belakangan. Ya. Nah, boleh jadi ya nih, ya orang lebih dahulu, ya, uh, karena tidak dinasihati, tidak ada nasihat yang sampai kepada dia, ya, karena sudah menganggap dirinya ini sudah lama makan asam garam, ya, sudah lama kenal dakwah salam misalnya, karena tidak ada yang menasihati, ya, tetap, sehingga ini dia larut dalam dosa dan maksiat, ya. Nah, tidak ada yang bisa ini menjamin dirinya, ya dalam jatuh dalam dosa dan maksiat, ya, jatuh dalam kesalahan. Maka semestinya kalau dia dinasihati apakah nasihat tersebut datang dari orang yang lebih tinggi dari dia atau sederajat dengan dia atau yang orang yang apa di bawah dia atau orang yang baru tali semestinya dia ya nih ya menerima nasihat tersebut walaupun datangnya dari siapa ya nah karena ini termasuk hak muslim atas lainnya itu yaitu menerima nasihat. Menerima ini nasihat dari saudaranya. Ya, bukan kemudian ini menolak nasihat cuma karena alasan tadi. Ya, karena nasihat tersebut ini dari orang yang uh, dia ya, ya ini dia mengajari ya waktu misalnya waktu mudanya dia pernah ini mengajari dia ya Baik. Jadi namanya nasihat ini tidak kenal dari ya selama itu suatu kebenaran maka kita ya ini harus menerimanya. Tidak kemudian ini menolak. Baik. Jadi apa yang dilakukan oleh si penyata atau yang ditanyakan tadi adalah perbuatan yang salah mengungkit-ungkit ya e, jasanya mengajak dia ini ke jalan yang benar. Ini alasan ini tidak diterima. Ya, karena namanya mengingkari kemungkaran, siapa saja ini boleh mengingkari kemungkaran itu selama ya ini apa yang dikatakan di dalam suatu kebenaran. Ya. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Eh, kita cukupkan sampai di sini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.